Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan penyebutan dalil mengenai keutamaan segenap para sahabat dan larangan bagi kita semuanya untuk menjadi taam, suka mencaci maki, nam atau ayyab suka mengkritik menyebutkan cacatnya. Nah, apalagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Faqad nataqal wahyu al-mubin bi fadlihim. Ini ya. Nah, sungguh wahyu yaitu Al-Qur'an yang jelas dan gamblang telah berbicara tentang keutamaan mereka, yaitu keutamaan segenap para sahabat. Nah, dan juga nas khusus bahwasanya mereka ahlu ahlul jannah nanti akan kita baca dalam surat Taubah ayat 100. Al-wahyu yashmalul Qur'an was sunnah. Wahyu itu mencakup Al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karena itu as-sunnah itu juga wahyu. Yang Rasulullah mengatakan ala inni utitul Quran al ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya as-sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Mau selamat ikuti Al-Qur'an dan as-sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau mengatakan apa? As-sunnah safinatun Nuhin, man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu dipermisalkan bagikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang naik di atas sunnah perahu tersebut, niscaya dia akan beruntung dan akan selamat. Dan barang siapa yang menyelisih daripada sunnah, niscaya dia akan tenggelam. Berkata pula beliau, rahimahullah sebagaimana dinukilkan dalam kitab Dzamul Kalam Ahli Al-Harawi rahmatullahi alaih man arada an-najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang siapa yang selamat maka wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu wasiat yang sangat mulia beliau mengatakan inni tarikun fiikum amrayn In tamassaktum bihima lam tadillu ba'di. Kitabullahi wa sunnati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah menyatakan sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika aku meninggal nanti, kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut niscaya tidak sesat selama-lamanya. Kunci biar tidak sesat ikuti Al-Qur'an was sunnah. Nah, apa kata beliau? Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku. Karena berpegang teguh dengan as-sunnah adalah apa? Kunci keberuntungan, kunci keselamatan. Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih yang dinukilkan di dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, "Al-i'tisamu bi sunnatin nadatun, fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, fa nashul ilmi thabatud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih." Artinya apa? Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah apa? Adalah najah, yaitu kunci keberuntungan. Orang mau beruntung berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan as-sunnah faman ittaba'a hudaya fala yadhillu yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an sunnah, niscaya tidak sesat, tidak pula sengsara. Sebaliknya dari ayat yang mulia ini, orang kalau berpaling dari Al-Qur'an was sunnah, sungguh dia apa? telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang dikuatkan dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, "Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil." wala dalila ila Allah wal jannah siwa quran was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalil al-Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim asy rajim artinya apa barang siapa yang berpaling dari dalil apa itu dalil Al-Qur'an dan as-sunnah sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan as-sunnah setiap jalan setiap metode prinsip yang tidak berlandaskan Al-Quran Sunnah, maka itu jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan jalannya setan yang terkutuk waliyadzubillah. Ikhwani fiddin azdan azakumullah wa habidakumullah. Jadi ingat-ingat, Al-Quran wa Sunnah adalah pedoman yang tidak boleh dipisahkan. Karena kalau cuma Al-Quran saja seperti Quraniyun, kurang tepat. Kami sandarannya Al-Quran, enggak butuh as-sunnah katanya. Ya, disebut oleh para ulama ini namanya apa? Namanya adalah dis jamaah ingkar sunnah kalau bahasa kita. Dis jamaah ingkar sunnah. Dia modalnya Al-Qur'an saja. Nafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tanpa bimbingan para ulama. Ya, barakallahu fiikum. Baik yang mungkin antum lihat di pinggir-pinggir jalan tuh MTA atau yang semisalnya. anda saksikan aja bagaimana. Penafsirannya dengan apa? Dengan guru-guru mereka, bukan dengan as-sunnah. As-sunnah mereka terkadang apa? Diabaikan. Eh, misalkan contohnya aja taruhlah seandainya dalam Al-Qur'an, nah barakallahu fikum tidak ada pengharaman mengenai tikus. Ada enggak kira-kira dalam Al-Qur'an? Nah, barakallahu fikum al-fa'ru haramun, ada enggak gitu? Enggak ada kan? Nah, mereka, wah ini berarti dalam Al-Qur'an enggak ada nih, berarti halal. Hati-hati. Pernah diperdengarkan kepada kami salah seorang oknum dari kalangan mereka barakallahu fikum menyatakan bahwasanya sindil, sindil itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia anak tikus. Nah, barakallahu fikum itu apa? halal. Nah, tapi siapa yang memakan katanya? permasalahannya bukan siapa yang memakan, halalnya dari mana gitu loh. Lalu ibunya aja fa'arza fuwaiqah, diperintahkan untuk membunuh, kok malah anaknya halal. Ibunya haram, anaknya juga haram. Ibunya kan tikus, anaknya tindil tadi. Paham ya? Kalau ibunya aja haram, apalagi anaknya. Paham maksudnya? Fuwaiqah. Fuwaiqah itu hewan yang diperintahkan untuk mem membunuh. Sudah kita lewati kaidahnya. Ya enggak? Kullu ma umira biqatlihi hurima akluhu. Setiap hewan yang diperintahkan atau membunuh hurima akluhu, diharamkan untuk memakannya. Hewan yang diperintahkan membunuh haram dimakan. Tikus, kala jengking, paham ya? Ada orang jual misalnya sop kala jengking mau makan? Haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau yang semisalnya al-fawasiqah itu al-fawasiqul al-khams lima hewan fasik yang lima yang diperintahkan untuk membunuh. Ingat-ingat kaidahnya tadi ya. Kullu ma umira qatlihi hurrima akluhu. Setiap yang diperintahkan membunuh haram dimakan. Lah ayam kan kita diperintahkan Ustaz, siapa yang nyuruh? Siapa yang perintahkan? Enggak diperintah kalau mau makan sembelih. Enggak ada perintah bunuhlah ayam-ayam, enggak ada. Paham ya? Jadi jangan dikiaskan, kias yang fasid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berarti ayam haram, ayam ayam halal. Paham ya? Kan enggak diperintahkan membunuh. Kalau mau makan silakan sembelih dan cara yang syar'i, tapi enggak ada perintah bunuhlah ayam. Paham ya? Kemudian sebaliknya, wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Ini sebaliknya. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram dimakan. Seperti burung hudhud, paham ya? Lebah, paham ya? Semut itu haram. Ya, kalau antum bikin sop sop semut misalkan, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum rita-rita apa? Rita-rita kala jengking misalkan haram. Nah, barakallahu fikum intinya apa? Intinya kaidah tadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan jamaah ingkar sunnah itu sangat memprihatinkan. Mereka terjatuh dalam tanah kontradiksi. Satu, mereka mengambil gerakan sholat di mana Cuma mengambilnya? Dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah gerakan sholat? Dalam As-Sunnah. Mulai sholat gerhana, kemudian sholat jenazah di mana ngambilnya? Dalam As-Sunnah. pak kata mereka cukup bagi kita Al-Quran. Nah, cukup bagi kita Al-Quran. Kita ini adalah Quraniyun. Paham ya? Mengagungkan Al-Quran banyak, tapi nggak cukup. Al-Quran was Sunnah. Dua-duanya harus ter terpenuhi di situ. Ingat-ingat, Wasiat ya Rasulullah tadi itu, inni tarikun fikum amroin Dua perkara bukan Al-Qur'an saja, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azdan wa sallamullah kita lihat sini, faqad natakal wahyu Quran wa sunnatan bifadli sahabat Rasulullah SAW Sungguh wahyu telah berkata, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai keutamaan segenap para sahabat Rasulullah SAW. Falladhi yat'anu fihi mukadzibun li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mencaci maki atau menghina segenap para sahabat berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ini perhatikan ini, nas khusus bahwasanya semua para sahabat udul. Semua para sahabat apa? Udul, memiliki sifat adalah. Enggak boleh sedikit pun di antara kita yang mencaci maki menghina para sahabat. Kekeliruan, kesalahan dari segenap para sahabat sumbernya karena istihad, bukan berarti kita mencaci mencaci dan menghina mereka. Hati-hati. Sudah kita lewati. Amalan yang kita lakukan walaupun sebesar gunung Uhud emas yang kita infakkan itu enggak ada tandingannya dibanding dengan amalan mereka yang satu raupan atau setengah raupannya, enggak ada. Paham ya? Jadi jangan sombong barakallahu fikum. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wasabiqunal awwalun dan orang-orang yang mereka awal-awal masuk Islam, maksudnya harus segenap para sahabat. Dari kalangan muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Ingat-ingat, coba kita lewati semuanya. Kenapa di sini dahulukan muhajirin wal ansar? Tentunya Nam li'anal muhajirin afdal minal ansar. Karena orang-orang muhajirin itu lebih afdal daripada orang-orang ansar. Dari sisi karena berhijrah dan nah menolong atau membantu Rasulullah SAW. Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah menolong Rasulullah SAW ini diawali oleh muhajirin wal ansar. Paham ya? Walaupun dilihat per individu Nanti ada orang-orang Ansar lebih abdal daripada orang Muhajirin, tapi globalnya orang-orang Muhajirun abdal minal Ansar. Al-Khulafa ar-Rasyidun. Mereka semuanya Muhajirun Ansar. Al-Khulafa ar-Rasyidun. Muhajirun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum maradu'an. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha anhar Dan Allah telah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah dan juga lengkap semuanya di bawahnya. Ada sungai apa? Khamr, ada sungai apa lagi? Susu. Apa lagi? Madu, Apalagi air tawar biasa, semuanya ada barakallahu fikum. Naam, kenikmatan surga barakallahu fikum. Kita lihat ini. Wa fi surat Al-Fath dan dalam surat Al-Fath perhatikan baik-baik. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang sangat nyata dan nampak. Nah, surat Al-Fatah ini, nah barakallahu fikum, ini bukan Fathu Makkah tapi Fathul Hudaybiyah. Paham ya? Adapun fathu Makkah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Fath ini disebut oleh para ulama itu fathu Al-Hudaybiyah. Naam. Sanaan mutakarrir, sanaan mutakarrir. Mutakarrir ala sahabati Rasulullah sallallahu Sanjungan pujian yang terulang-ulang terhadap segenap para sahabat Rasulullah sallallahu Fi awwaliha yaqulu ta'ala di awal surat tersebut Allah Taala menyatakan liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min al anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Agar apa? Agar <clears throat> masukkan orang-orang mukminin laki maupun wanita ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan juga Allah Taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima yang mana hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Wa qala dan Allah Taala berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim." Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu hanya saja sebenarnya mereka itu berbaiat kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Baiat apa yang namanya? Baiat Ridwan. Di bawah pohon apa? Pohon Ridwan. <laughs> Lah, ba'as khair insyaallah. Zakum. <laughs> Zakum itu orang neraka nanti. Di bawah pohon apa? Baiatnya ini. Apa? Pohonnya namanya pohonnya. Kan mereka berbayat tahta syajarah di bawah pohon. Pohon apa namanya? Gharqat? Eh? Apa? Aqabah? Bukan, pohon apa? Pohon itu. Abdurazak mana Abdurazak? Pohon apa? Samurah. Pohon samurah. Nah, pohon zakum ini bahaya. Allah Ustaz. Pohon samurah. Nah, pohonnya namanya pohon samurah ya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Rasul mengenai kisah Al-Hudaybiyah. Naam. Nah, Dari sini Wa qala laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Sungguh Allah Ta'ala meridhai segenap kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Pohonnya namanya samurah. Ma'rufnya dikenal pohon samurah, yaitu ketika Sulh Al-Hudaybiyah. Nah, karena waktu itu dikabarkan Utsman terbunuh. Akhirnya marah Rasulullah dengan segenap para sahabat berbaiat full Hidup mati membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat itu. Akhirnya abad baikat semuanya. Nah, barakallahu fikum walaupun kabarnya isunya enggak benar tapi kan menunjuk ghirahnya ya. Nah, barakallahu fikum pembelaan kepada sahabat yang lainnya. Kita lihat sini Sungguh Allah Taala meridhai orang-orang mukminin ya, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Allah Taala mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Kemudian Allah Taala turunkan ketenangan pada diri mereka. Wa qala fi akhirnya Muhammadur Rasulullah. Di akhir surat surat Al-Fatah di akhir itu akan melihat sendiri Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ingat-ingat nama Muhammad dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kecuali di empat tempat saja. Nama Muhammad dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kecuali di empat tempat saja. Sisanya yang ada satu itu Ahmad. Paham ya? Empat tempat ini mana saja antum? Al-Fatah, terus apa? Apa? Al-Ahzab, terus dua lagi Ewa? Antum? Antum? Muhammad. Satu lagi. Ali Imran. empat tempat ini penyebutan lafaz Muhammad. Yang satu lafaznya Ahmad, disebutkan dalam surat apa? Perhatikan apa ngapain? Perhatikan. Ahmad sebutkan dalam surat apa? Ahmad. Saf, paham ya? Dalam surat As-Saf. Perhatikan baik-baik. Nah, empat tadi ingat-ingat ya, tertata kebanyakan ya. Nah, yang pertama yang Ahmad di dalam surat As-Saff. Naam. Wa qala fi akhiriha Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau mereka bengis dan keras terhadap orang-orang kafir. Namun mereka ada lembut dan penyayang di antara mereka, di antara kaum muslimin, di antara para sahabat. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka ruku, sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa Dalam rangka mereka mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka, bekas daripada sujud. Paham ya? Nah, mencakup wajah di antaranya jidat. Paham ya? Jidat itu kening, paham ya? Ini bukan dilihat di dunia, Paham ya? Kalau seandainya di dunia barakallahu fikum banyak orang-orang yang terkadang jidatnya hitam bukan karena dia banyak sujud tapi sensitif kulitnya. Oleh karena itu Syekh Ibnu Baz rahimahullah alaih atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang maksudnya adalah orang-orang disebutkan dalam ayat itu nanti kelak di akhirat. Naam ya? Kelak nanti di akhirat nampak mereka itu suka sujud nampak. Nah, barakallahu fikum bekas-bekas sujud tadi itu. Tapi kalau yang di dunia bagaimana kata beliau belum bisa dijamin. Karena terkadang kulit orang itu sensitif ada yang sensitif, ada yang tidak. Yang tidak walaupun sujud berkali-kali pun enggak bekas ininya. Ya enggak? Tapi ada yang sensitif walaupun kadang sujud kan enggak karena sensitif tipis misalnya kulitnya bekas. Enggak perlu antum ketika sujud digosok gosok kan enggak perlu. Paham ya? Kemudian menerapkan ayat ini biar apa? Nampak enggak perlu. Nanti semuanya Allah Taala akan menampakkan. Nah, barakallahu fikum karena sebagian orang mungkin sengaja digosok-gosokkan kemudian biar nampak sering sujud padahal sujudnya enggak pernah dia ya atau istilahnya hampir dikatakan jarang. Ingat-ingat ya, sensitif tadi itu pengaruh. Nah, kita lihat sini, dzalika masaluhum. Nah, yang seperti itu permisalan mereka yakni sifatuhum fit Taurat di dalam Taurat allati nazalat ala Musa alaihi salatu wassalam. Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Wa mataluhum ay sifatuhum fil Injil allati nazala ala Isa alaihi salatu wassalam. Dan juga permisalan mereka sifat mereka ada dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi siapa Injil, Injil diturunkan kepada Nabi siapa Abdurrazzaq Taurat kepada Nabi siapa tadi Taurat? Nabi Musa Injil, Zabur. Apa? Nabi Dawud alaihissalam, Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazar'in akhraja syatahu seperti tanaman yang mulai tumbuh tunasnya, tumbuh muncul tunasnya. Fa'azarahu, kemudian apa? menjulang atau menguat, fastaghladha kemudian menguat tunas tersebut fastawa ala suqi tegak lurus, yu'dihu zurra. Nah, kemudian para petani pun merasa, nah barakallahu fikum kagum dengannya. Liyaghidha bihim kufar untuk membuat orang kafir marah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah Taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan amalan orang yang beramal amalan saleh di antara mereka dijanjikan dan ampunan dan pahala yang besar. Hadhihi sifatuhum fit Taurat wa sifat umum Injil. Ini adalah sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Naam. Kemudian perhatikan baik-baik di situ waqala liyaghira bihimul kuffar. Al-kuffar itu tidak selamanya artinya orang kafir. Jangan antum nyanting artikannya keliru. Di dalam surat Al-Hadid ada ada lafaz al-kuffar artinya bukan para orang-orang kafir, tapi para petani. Jadi nanti kalau anda mengartikan kufar itu orang-orang kafir keliru di situ eh? i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatu a'jabal kuffara nabatu. kalau antum artikan eh, sebagaimana tanaman yang tersirami oleh air hujan yang orang-orang kafir kagum dengan tanaman tersebut itu keliru tapi para petani kuffar zura' para petani al-fallahun apa maksudnya ya nah jadi kalau tanya orang apakah setiap lafaz kafir dalam Al-Qur'an artinya adalah eh, lawan daripada orang muslim kita katakan dirinci dulu kufar yang mana. Kalau dalam surat Al-Hadid tadi nama kama fali ghaitin a'jabal kuffara nabatu Kufar itu artinya bukan orang-orang kafir ya, tapi ada al-fallahun, itu para petani, az-zurra'. Nah, barakallahu fikum. Fadalla 'ala anna alladhi yaqtadu minas sahabah au yubghiduhum annahu kafir. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang nah membenci sahabat atau nah barakallahu fikum tidak senang dengan mereka maka dia kafir bin nasrin hadil ayat hadil ayatul karimah dengan apa dengan nas ayat yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam al afiyah fid dunya wal akhirah alamin